Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul, pasal-pasal di dalam sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah pada pertemuan yang telah lewat ya tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi, kelahiran beliau, kemudian juga besarnya. Kemudian ketika beliau diutus sebagai nabi ya, di Gua Hiro. Kemudian juga dakwah beliau di Mekah, kemudian beliau hijrah di Madinah. Ya. Dan kita sekarang masih dalam bahasan perang-perang Nabi SAW. Disebutkan pada pertemuan terlibat ini Gusbah, Hudaybiyah. Perang Hudaybiyah. Walaupun kemudian tidak terjadi peperangan dan itu adalah kemenangan yang besar. Yang kemarin panjang lebar disebutkan oleh Ibnu Katsir demikian juga kita baca di, di Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim rahimahullah Ya, nah, waktu itu perjanjian seakan-akan merugikan, merugikan kaum muslimin. Ya, 10 tahun tidak boleh perang. Ya, kalau kemudian eh, orang orang-orang ya orang-orang Mekah ke Madinah harus kembali ke Madinah. Kalau orang-orang ya, jadi kalau orang Mekah ke Madinah harus kembali ke ke Mekah. Tapi kalau orang Madinah ke Mekah jangan boleh kembali ke ke Madinah. Ya, demikian. Kecuali perempuan. Ini seakan-akan merugikan, tapi di situ dakwah yang besar Ya tidak boleh perang selama 10 tahun. Walaupun nanti dibatalkan oleh orang-orang Quraisy. Ketika waktu-waktu itu dakwah tersebar. Ya, orang bebas berdakwah di Mekah. Kemudian mereka pergi ke Madinah harus kembali ke ke Mekah tidak masalah. Ya, dakwah tersebar. Bahkan disebutkan zaman Abdul bin Mas'ud radhiyallahu ya kalian menganggap bahwa Fatwa Mekah itu kemenangan. Adapun kami menganggap ya, ini para sahabat bahwa kemenangan itu adalah di perang Hudaybiyah. Ya demikian. Berikutnya faslun qala rahimahullah pasal berikutnya Ghazwatu Khaibar. Ini perang Khaibar. Tahun yang ke-7 di akhir bulan Muharram. Ini awal-awal tahun ke-7 kan dari Muharram sampai ini akhir akhir dari bulan Muharram setelah ya Hudaybiyah, setelah perang Hudaybiyah. <clears throat> Qala rahimahullah taala, "Walamma raja Rasulullah ila madinah Ketika Rasulullah SAW beliau kembali ke Madinah, agama biha, maka beliau pun tinggal di Madinah ilal Muharram sampai bulan Muharram. Minasanah asabiah ya di tahun yang ketujuh ketika pulang dari perang Hudaybiyah itu sekitar Zulqa'dah tahun yang keenam kan demikian. Maka kemudian Nabi kembali ke, ke Madinah dan beliau tinggal di di Madinah. Fakhraja fi akhirih ila Khaibar. Maka kemudian beliau pun keluar di akhir bulan Muharram menuju Khaibar. Khaibar itu suku yang besar dari suku-suku Yahudi yang ada di Madinah. Nah, disebutkan di situ ada tiga, tiga suku atau kabilah yang besar. Yaitu Bani Qainuqa. Terjadi peperangan tahun yang ketiga. Kemudian Bani Nadir Babil Awal tahun yang keempat dan Bani Quraidah. Nah itu kisah yang terkenal. Ya. Setelah perang Azab. Ya, kemudian Khaybar ini. Ya, tahun yang ketujuh di bulan Muharram. Ini empat peperangan. Ya, jadi Bani Qainuqa tahun yang ketiga, Bani Nadir tahun yang keempat. Ya, kemudian Bani Quraidah yaitu tahun yang ke-5 kemudian Bani Khaybar ini tahun yang ke-7 bulan Muharram. Dan di waktu inilah Abu Hurairah itu masuk Islam. Belakangan dia. Jadi tiga, tiga tahun sebelum Nabi meninggal itu Abu Hurairah baru masuk Islam. Itu pun boleh tidak mengikuti perang Khaybar. Disebutkan di Zadul Ma'ad waktu itu Abu Hurairah datang ke Madinah, Nabi pergi menuju Khaybar. Perang Khaybar. Ya, Waktu itu waktu itu Abu Hurairah menjumpai sahabat yang yang ditunjuk Nabi untuk menggantikan beliau di di Madinah. Itu disitulah masuk Islamnya Abu Hurairah. Kemudian beliau bersungguh-sungguh belajar ya dalam badan lapar, dalam badan safar, ya sampai Nabi juga mendoakan Jadi sahabat yang paling banyak hadisnya. Kemudian disebutkan Nabi pun keluar di akhir ya bulan Muharram menuju Khaybar, salah satu suku yang empat tadi. Ya, ini yang ini suku yang terakhir yang yang disikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang yang di Madinah. Karena waktu itu yang terjadi perdamaian dengan orang Quraisy, tidak ada perang. Digunakan kesempatan untuk menyerang tempat yang lain kan itu. Nah, ini ada perjanjian demikian. Ya perjanjian dengan suku ini jangan jangan kalian menolong suku ini kalau aku serang umpamanya. Demikian ya, Ini perjanjian-perjanjian ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan yang ini selesai, ada perjanjian tidak boleh saling menyerang. Nah, digunakan kesempatan untuk menyerang tempat yang lain. Ya demikian berjihad untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa nuqila an Malik bin Anas dinukilkan dari Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala ya. Anna fatah Khaybar semuanya dibukanya Khaybar itu perang Khaybar karena fi sanasid belum mengatakan di tahun yang ke-6. Wal jumhur ala annaha fi sanasab. Jumhur ulama mengatakan tahun yang ke-7. Itu benar. Wa ma Ibnu Hazm adapun Ibnu Hazm ya, ini ulama ada di Spanyol Fa'anuhu maka dari beliau annaha sungguhnya dia fi sanah sit bila syak. Tahun yang keenam tanpa keraguan. Ya, kenapa bilang itu? dalika binaan ala istilah Ini disusun sesuai dengan istilah beliau. Ya demikian. Wa huwa annahu yara anna awal sinin beliau menganggap Ibnu Hazm ini awal tahun itu al-hijriyah ya, secara hijriyah syahr Rabiul awal menurut beliau awal tahun itu bulan Rabiul awal alladzi qadama fi Rasulullah yang yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah ilal Madinah muhajiran dalam bulan hijrah. Jadi Ibnu Azam beranggapan awal tahun itu Rabiul Awal. Kalau kita kan dari Muharram. Maka beliau dari Rabiul Awal ditinjau dari apa? Pertama kali Nabi datang ke Madinah itu bulan itu. Ini menyelisih para ulama yang lain. Walakin lam yutabah alaih, kan tapi tidak ada yang mengikuti dia. Idil jumhur, adapun pendapat jumhur, ala ana awal tarikh, sungguhnya awal tarikh itu penanggalan min Muharram tilka sanah dari bulan Muharram di tahun itu. Nah itu. Hmm, jadi tahun satunya itu mulai dari Muharram ini menurut para ulama. Wa kana walau man araha bi dzalika adalah yang pertama kali membuat tahun Islam itu ya Ya'la bin Umayyah di Yaman yaitu Ya'la bin Umayyah yang ada di Yaman. Tapi ini adalah dhaif. Kama rawi Imam Ahmad sebagaimana menyebutkan Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Dhaif sebutkan ya karena Amr bin Dinar Ya tidak mendengar dari Ya'la bin Umayyah. Ya, goib. Yang benar siapa? Yang benar Umar bin Khattab yang pertama kali membuat penanggalan. Di zaman Nabi tidak ada penanggalan di hijriah. Wakilah dan dikatakan bahkan ini, bahkan ini yang benar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu Umar bin Khattab. Padahal fi sanah asyara yaitu di tahun yang ke-16. Ya, beliau menduduki kekhalifahan berarti <clears throat> ya sekitar kalau ini adalah tahun 16 Nabi meninggal tahun yang ke-10 Abu Bakar 2 tahun berarti 12 berarti ini tahun yang keempat beliau sebagai khalifah baru dibuat penanggalan Islam kama bisutat dalika fi mawdi akhar sebagaimana disebutkan di tempat yang lain ya kesimpulannya adalah apa itu terjadi di bulan Muharram tahun yang ke-7 Fasara maka berjalan ya berjalanlah Rasulullah SAW ilaihi kepadanya ke Khaybar ini benteng demi benteng ini ya Wastakhlafa alal Madinah beliau menunjuk di Madinah itu Numailah bin Abdullah Al-Laizi. Sahabat namanya Numailah bin Abdullah Al-Laizi. Ini yang ditunjuk menggantikan di Madinah mengurusi perempuan-perempuan, anak-anak, orang-orang yang sakit dan demikian. Harus ada yang mengganti di Madinah. Nabi SAW, Nabi SAW beliau berperang langsung menuju Khaybar. Ya, di situ ada hadis ya ketika Ali bin Abi Thalib ya waktu itu berhasil membuka Khaybar, ada pintu yang besar. Ya diserang tidak mampu, diserang ya enggak mampu. Ibnu Qayyim boleh menyebutkan di Zadul Ma'ad, di situ ada benteng, ya, karena benteng demi benteng itu. Ya, di situ ada benteng disebutkan di sini oleh Al-Waqidi walaupun di bicaraan dia, ya. Tapi para ulama ahli syariat mengambil ucapannya. Sebenarnya mengatakan wakil ini kata pendusta, tapi dalam hal sejarah ya dalam hal sejarah masalah peperangan itu sebagian mengambil ucapannya. Ya, disebutkan orang Yahudi yang dari Khaybar itu menuju Qal'ah Zubair ada benteng namanya Zubair. Faisal Mani ya, ada penjara ya, tempat namanya Az-Zubair ini. Ya, ini adalah benteng yang sangat kuat Firosil ya di tempat yang tinggi. Maka Rasulullah SAW beliau tiga hari di situ. Datang orang Yahudi mengatakan, ya Balqasim, ya ya Abu Qasim, engkau tidak akan mampu ya mengalahkan mereka walaupun satu bulan. Lau akam tasyahran ma Mereka tidak akan hancur. Innalahum syaraban wa yunan. Mereka mempunyai ya mata air, mata air di situ. Jadi ya, benteng itu ada mata airnya. Ya. Tahtal ardi di bawah bumi. Ya, dia mereka keluar di malam hari mengambil air itu. Jadi walaupun kamu kepung, dia santai-santai di dalam benteng tersebut. Ya. Bain kota dan masyarabahum alaihim Ya, kalau engkau potong tempat minumnya itu, ya, saya mereka akan keluar, akan menyerap ya karena tidak mampu ya demikian kemudian Nabi lakukan ya demikian ya demikian dalam peperangan itu kadang orang punya ya mempunyai e, tata cara benteng kah kalau dulu ya di Yaman itu menggunakan apa Honda ya ini parit itulah yang sering digunakan orang Rusia katanya dan di zaman Nabi ada kan di perang Azab, perang Honda jadi benteng paling kuat diantaranya juga membuat apa parit-parit di sekitar daerah yang diserang itu jadi orang yang bertahan itu membuat parit-parit kalau kemudian di apa e, ditembak akan selamat juga. Ya, demikian juga mungkin di e, di tank dan sebagainya akan selamat. Kecuali kalau dengan hawan, ini dengan apa? Dengan e, mortir. Oleh karena itu dibuat di situ kotak-kotak. Jadi kalau mati orang itu saja, tidak meluas ke yang lain. Ya masing-masing mempunyai tata cara. Di sini sebutkan mereka mempunyai benteng yang di situ ada air minumnya, makannya, bahkan bisa pesta-pesta di situ. Ya. Akhirnya orang yang mengepungnya tidak mampu sebagaimana orang-orang Quraisy. Ketika perang, ketika perang Ahzab itu dikepung Nabi SAW dan para sahabatnya, ya kan? Mereka berhari-hari ya setengah bulan lebih mengepung orang-orang Quraisy ini. Dari berbagai banyak suku juga mendukung. Tetapi Allah memberikan pertolongan pada Nabi dan para sahabatnya. itu apa? Jadi dibuat, di Allah kirimkan di situ angin. Mereka kedinginan sampai disebutkan apa? Ya di antara pimpinan mereka itu yang meletakkan pantatnya itu di tempat apa? Di tempat api karena sangat dinginnya. Kemudian mereka pergi. Ya, mereka pergi sendiri. ya Yaitu dikepung mereka jauh dari keluarga kan berat. Dari makanan, dari minum minuman. Ini orang yang mengepung itu yang tidak mampu. Adapun di sini ya, ya ini mengepung suatu benteng dengan apa? Dengan dipotong jalur minumannya. Nah, akhirnya mereka pun dalam keadaan apa? tersiksa. Ya demikian. Maka disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir Ya menunjuk di situ Numailah bin Abdullah. Adapun Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan di Zadul Ma'ad, "Ana Nabi istahlaba Siba bin Arfatah." Nabi menunjuk Siba bin Arfatah. Nah, ya, demikian. Dan itu adalah sahih, yang benar adalah itu. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah terdahulu, Nah, ketika itu Abu Hurairah beliau masuk Islam di waktu itu. Abu Hurairah dari kampung ya disebutkan beliau datang ke Madinah Nabi sedang pergi. Kemudian mendapati sahabat ini yang menggantikan Nabi di Madinah, Sibak bin Arfadoh. Dia membaca Al-Qur'an dan waktu itu Abu Hurairah mendengar ya bacanya ketika ya sholat di waktu itu. Ya, jadi yang benar Nabi menunjuk Sibak bin Arfadoh ini radhiyallahu anhu. ilaiha intaha hasnan hasnan maka ketika Nabi SAW selesai di tempat tersebut di Khaybar, Khaybar itu juga di sekitar Madinah ya, suku yang besar juga. Hasarah Nabi mengepung ya, benteng demi benteng. Yaftahu yaftah yaftahahullah. Allah Subhanahu wa taala membuka dengannya azza wa jalla alaihi atasnya wa yughannimuhu dan berikan ghanimah. Nah, itu. Ini kalau kita membaca seakan-akan langsung menang padahal enggak itu. Benteng ini berhasil dikepung kemudian ya menyerah sebagian kalah. <clears throat> Kemudian benteng ini demikian demikian terus. Akhirnya Nabi mendapatkan ghanimah. Hatta istakmalaha sallallahu alaihi wasallam wa sampai Nabi menyempurnakannya dan membagi-baginya. Khumus seperlima. Dibagi seperlima seperlima. Walamu anna mughanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Ya. Kalau kalian mendapatkan ghanimah sungguhnya untuk Allah itu seperlimanya. Wa qasama nisfaha bainal muslimin Nabi bagi separuhnya di antara kaum muslimin. Ini perang Khaibar. Wa kana jumlatuhum min man hadara Hudaybiyah faqat. Mereka yang hadir di perang ini, perang Khaibar ini adalah orang-orang yang di perang Hudaybiyah sekitar 1500 orang yang mengepung Khaibar ini. Warsal dan nisbah akhar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan separuh yang lain lima salihi untuk maslahat beliau. Walima yanubuhu min amril muslimin dan untuk apa yang menggantikannya dari perkara kaum muslimin. Ya, ini untuk masalah kaum muslimin. Ya itu. <coughs> Wastahmal Yahud dan Nabi SAW menjadikan orang Yahudi alladzina kanu mereka dulu tinggal di Khaybar. Jadi Khaybar itu kemudian dikalahkan. Maka mereka diusir orang Yahudi. Tapi Nabi masih mengizinkan mereka untuk bekerja di tempat mereka. Ya, jadi mereka disuruh pergi tetapi kemudian kan yang punya keahlian untuk mengolah tanah di situ kan orang Yahudi. Ada orang Yahudi ya minta izin kepada Nabi untuk bekerja di tanah mereka. Ini menunjukkan ketinggian kaum muslimin. Ini orang Yahudi diusir, mereka disuruh bekerja, hasilnya separuh untuk kaum muslimin. <coughs> ya, demikian. masa masalu dalik setelah mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iwadon sebaik ganti amakana solahum dari apa yang Nabi menjadikan perjanjian dengan mereka. Alaihi atasnya minal jala dari diusir. Ya itu. Oleh karena itu Imam Bukhari buat bab-bab nah, di dalam sahihnya tentang seseorang yang dia itu menyewakan tanah ya kemudian hasilnya adalah bagi hasil ya separuh untuk orang yang bekerja ya separuh untuk pemilik pemilik tanah tersebut. Ya demikian. Sampai kemudian ya Umar bin Khattab mengusir mereka semua ya di pemerintahan beliau. Sampai di sini. Semoga Allah sudah